قال الشيخ الإمام ابن الحسن المرغينان في قصيدة له استعن نصر بن الحسن في كل علم يهتزن ذاك الذي يتقي الحزن وغيره لا يؤتمن Masih kita di dalam penjelasan perkara-perkara yang menguatkan hafalan, menguatkan pikiran, menambah kecerdasan. dikatakan oleh Syekh al iman Nasrun bin Hasan Al-Mughinani Ista'in Nasr bin Hasan hendaknya kalian meminta bantuan atau meminta tolong sebagaimana Nasr bin Hasan Fi kulli ilmin yuhtazan di dalam setiap ilmu yang disimpan Zakal ladzi yattaqil hazan Yang demikian itu Adalah perkara yang menjaga Seseorang daripada kesusahan Wa ghairuhu la Sedangkan yang lainnya tidak dapat dirasa aman. Artinya selain daripada perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya ada perkara yang paling penting untuk memberikan kekuatan hafalan, kekuatan kecerdasan, kekuatan pikiran itu adalah kita meminta kepada Allah SWT, memohon kepada Allah SWT. Karena itulah Allah Ta'ala firman Al-Quran Ud'uni astajib lakum Iza sa'alaka abdi fa'inni Jadi, nah, jadi kita diperintahkan untuk meminta Meminta Meminta apa saja Termasuk meminta pertolongan supaya apa yang kita hafalkan itu menjadi kuat. Apa yang kita hafalkan itu tetap menancap di dalam sanubari kita. Kita mohon kepada siapa? Pada Allah. Allah yang memberikan pikiran, Allah yang memberikan kekuatan pikiran, Allah yang memberikan kecerdasan, Allah yang membuat seseorang itu cepat lupa ataupun sebaliknya. Kuat ingatan maupun hafalannya itu semua Allah. Jadi kita kembali kepada Allah. Memohon kepada Allah dalam segala hal kita memohon kepada Allah terkait dengan apapun itu juga terkait dengan kuatnya hafalan itu. Wasyah al-Imam al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasfi fi ummi waladin lahu salamun ala man taimatni bidarfiha walam atin faddaiha ولمحتي طرفها ثبتني وأصابتني فتة مليحة تحيرت الأوهام في كنه وصفها وقلت ذريني واعذريني فإنني شغفت بتحصيل العلوم وكشفها ولي في طلاب الفضل والعلم والتقى غنى عن غناء الغانية وعرفها Begitu pula apa yang dikatakan oleh Al-Imam Najmuddin yang dia itu menggambarkan, mensifatkan tentang budak perempuannya yang telah melahirkan anak untuknya. Namanya budak perempuan yang semacam itu umul walad. Jadi umul walad itu budak perempuan disetubuhi oleh tuannya sampai dia melahirkan. Itu namanya umul walad. Anaknya merdeka ibunya kalau kapan tuannya itu meninggal langsung dia menjadi merdeka itu murwalat namanya. Katanya di sini salam selamat maksudnya. Alaman taimatni tayyamatni artinya tayyamatni siapa yang telah menjadikan aku nanti kan? yatim أو زللته abadatu bidorfiha dengan apa dengan kelembutannya dan walum ati khaddaiha dan juga dengan lum'ah suatu kecerahan daripada dua pipinya walam hati tarfiha dan lirikan matanya. nih, telah menjadikan aku sebagai tawanan dan menjadikan aku tergoda karenanya itu maksudnya wa nih, dan aku telah condong kepadanya seorang wanita yang maliha maliha itu manis malihatun tahayyaratil auham yang membuat pikiran itu terganggu fikun hiwasiha di dalam mensifatkan sifat-sifatnya walaupun demikian nah, tapi lihat apa kata dia Pegul tu ini tapi biarkan aku wa ini Walaupun aku melihat kecantikan seorang wanita yang aku sifatkan sifatnya tersebut, maka maafkan aku. Pak ini karena aku sangat sibuk. Syagiftu itu penuh dengan cinta dan kesibukan bitahsilil ulumi wa kasfiha untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan juga menyingkap ilmu-ilmu itu wali dan aku fitullah bil fadli wal ilmi wa tuqa di dalam orang-orang yang mencari keutamaan keilmuan dan ketakwaan gina angina ghaniyati wa arfiha jadi cukup yang semacam itu menyibukkan aku sehingga aku tidak terpikirkan lagi nyanyian seorang yang penyanyi maupun bau harum daripada seorang penyanyi itu tidak melalaikan aku jadi artinya apa? Artinya jadi seseorang itu kalau ingin dirinya itu kuat pikirannya, kuat hafalannya dan kuat eh, apa? kekuatan daripada cara berpikirnya itu kembali kepada fokusnya dia gitu Jadi kalau seorang itu fokus kepada perempuan, ya nggak bakalan dia itu menjadi seseorang yang ahli di dalam apa yang diharapkan itu. Tapi kalau dia itu terkait dengan perempuan ataupun terkait dengan dunia maupun yang lainnya jangan harap dia akan menjadi seorang yang alim. Nah, ini digambarkan walaupun seorang wanita cantik, pipinya merona, merah dan sebagainya yang biasanya laki-laki itu akan tergoda dengannya, tapi aku tidak akan tergoda dengannya. Kenapa? Aku menyibukkan diri dengan sesuatu yang lebih aku pikirkan. Yaitu apa? Mencari ilmu dan menyikapnya mengurusi para santri-santri yang mencari ilmu dariku. Itu telah merupakan aku daripada hal-hal yang semacam itu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau seumpama kita itu ingin menjadi seorang yang alim, maka kita harus fokus kepada ilmu. Sesuai dengan apa yang dikatakan ilmu kepada kita. Apa yang dikatakan ilmu kepada kita. Gagulul ilmu a'ti kullak. Sofanu'ti ba'di. Jadi berikan semuanya kepadaku pikiranmu, kemudian energimu, kemudian hatimu, matamu, semuanya berikan padaku. Maka mungkin aku akan berikan sebagian daripadaku. Nah, tapi kalau semua kita tidak diberi, kita beri, tidak berikan semuanya untuk ilmu, maka jangan harap ilmu itu akan berada di dalam diri kita. Jadi ilmu itu merupakan sebuah kemuliaan, sebuah keutamaan yang paling tinggi, yang tidak mungkin kita akan raih kecuali dengan usaha dan pengorbanan. Gal wa amma asbabun nisyanil ilm fa aklul qurbuzah ar radba Adapun di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang itu cepat lupa itu makan kurbuzah yang masih basah. Apa ini kurbuzah itu? kasih apa kasih itu nah, nanti kita lihat apa kasih itu nah, watufa al sesuatu yang kecut baik itu apel kecut jeruk kecut nah itu diantara sebab-sebab orang cepat lupa katanya padahal perempuan kan paling suka yang mengecut-kecut kan makanya jarang perempuan yang cerdas kali kali gitu ya Nah, jadi jangan terlalu banyak makan yang kecut-kecut katanya di sini. Nah, agar ai almus bain al halawa wal marara. Wan nadhar ila maslub melihat seseorang disalib. Dan dulu kan ada orang disalib. Mereka yang merampok dibunuh kemudian disalib tiga hari. Itu diantara batasan dan hukuman agama Islam kepada mereka yang melakukan kejahatan. Kalau kita melihatnya itu bikin cepat lupa. Itu maslub. Wa qira'atul lauhil kubur, membaca tulisan di nisan. Itu termasuk yang bikin cepat lupa. Wal murur baina qitaril jamal. Kita berjalan di antara gerombolan unta yang sedang berjalan, kita berjalan di tengah-tengahnya. Nah, itu juga termasuk yang bikin cepat Sedangkan ilmiahnya bagaimana wallahu alam. Tapi dikatakan oleh ulama seperti itu. Di antaranya adalah berjalan di belakangnya perempu, perempuan. Jadi kalau kita berjalan di depan kita ada perempuan, kalau bisa kita salib. Kenapa? Ya itu semuanya itu kembali pada fokus gitu. Ya, sesuatu yang menyebutkan hati kita itu akan membuat cepat lupa apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi ilmiahnya itu, teorinya itu faktanya itu seperti ini. Perempuan berjalan depan laki-laki. Perempuan berjalan di belakang laki-laki. Itu tidak cepat membuat pikiran itu cepat lupa. Tapi kalau laki-laki berjalan di belakang perempuan itu buat cepat lupa. Kenapa? Nah, gini. Biar kalian tahu. Pandangan laki-laki pada perempuan itu beda dengan perempuan pemandang pada laki-laki kalau laki-laki itu madam perempuan itu ngeres gitu. Biar kita tahu ya, biar kalian paham. Makanya kan supaya nggak ngeres kita jangan berada di belakangnya, berada di depannya. Itu caranya kita itu menghindari fitnah semacam itu. Nah, tapi kalau kita tetap yang ada di dalam di depan di dalam pandangan kita itu itu akan mengganggu pikiran kita. Jadi misalnya apa? Bayangkan kita berjalan di depan perempuan. Berarti yang kelihatan apa? Belakangnya doang kan? Apakah belakang itu menunjukkan kecantikan? Sebagian daripada kecantikan. Dan itu pun masih keraguan kan? Ya, jadi kayaknya bodinya sih bagus, kayaknya gitu loh. Itu berbalik, eh ternyata jelek misalnya. Kan banyak begitu kan? Kelihatannya bagus, eh begitu berbalik umurnya 60 tahun. Nah, kan bisa begitu kan? bisa jadi seperti itu karena pakaian itu menutupi gitu. Jadi untung ada pakaian, kalau nggak ada pakaian nggak pasti akan terbuka semuanya aibnya. Jadi apa? Eh, kadang-kadang orang itu kan banyak yang kulitnya itu banyak apa namanya umurnya, gitu, menjadi kan bekas-bekas dan sebagainya sehingga jelek kelihatannya gitu. Untung ada pakaian, jadi pakaian itu menutupi semuanya. Maka pakaian itu diibaratkan seperti ketakwaan. Orang yang bertakwa akan menutupi aibnya. Orang yang bertakwa akan menutupi dosa-dosa yang telah lalu. Karena ketakwaan, takwa itu seperti libas. Nah, oleh karena itu, kalau laki-laki memandang perempuan dari belakang saja, bagi dari depan ya, dari belakang saja itu seperti itu menyibukkan, menyibukkan pikirannya. Makanya sampai-sampai Nabi Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syirorukum uzabukum. Paling jeleknya kalian itu adalah yang paling yang belum kawin. Kenapa pikirannya itu keras? Nggak seperti yang di yang dipikirkan nanti kalau kalian sudah kawin, kalian mikir kawin itu begini-begini. Nanti udah kawin, oh ternyata biasa aja, nggak seperti itu. Nah, jadi ngerasnya pikiran itu, itu menunjukkan akan keburukan dan kejelekan daripada orang itu. Makanya dikatakan yang belum kawin itu yang paling buruk di antara kalian. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya juga, miskinun miskinun rajulun la zaujatalah miskina miskina imra'atun la zaujalaha kasihan deh laki-laki yang belum ada istrinya kasihan pula perempuan yang belum ada suami suaminya kenapa pikirannya itulah itu jadi semua itu pada pikiran ah pikiran itu apakah pikiran itu mengganggu mengganggu mengganggu kesehatan ya kan mengganggu pikiran mengganggu hafalan mengganggu semuanya buktinya gampang ketika seorang itu derdek ketika seorang itu demam panggung dan ketika seseorang itu sedang malu ketika seseorang itu sedang gusar ketika seseorang itu sedang galau bukankah dalam pikirannya itu sudah blank hilang nah, itu itu maksudnya jadi ketika laki-laki berjalan di depan di belakang perempuan maka pikiran-pikiran terkait dengan perempuan itu menyebabkan kita itu mudah lupa hafalannya. Makanya jangan laki-laki itu berjalan di belakangnya perempuan. Nah, kalau berjalan di belakang perempuan seperti itu, akibatnya apalagi berhadap-hadapan. Nah, gitu. Nah, terus gimana tadi ya? Kalau mau jalan ya jalannya seperti Rasulullah, lihat ke bawah. Nanti sesekali lihat ke depan biar nggak kebentuk. Gitu. Nah, tapi kebanyakan lihat ke bawah itu lebih aman. Gitu. Jadi kalau udah ngelihat pasti kepikiran. Apalagi lihat yang cantik pasti kepikiran. Kalau lihat yang jelek, insya Allah kepikirannya sedikit gitu. Tapi yang cantik, ya, kepikirannya lama, banyak. Makanya beruntung bagi orang yang sudah kawin. Kenapa? Orang kalau sudah kawin, walaupun dia itu melihat seorang yang cantik, bodinya bagus, menarik dan sebagainya, datang istrinya hilang sudah. Tapi kalau seumpama seorang yang tidak punya istri, maka terus itu bergerak terus, mengurangi hafalan-hafalan terus. Gitu. Makanya dikatakan zubihal ilm baina afadin bisa yang namanya ilmu itu disembelih di antara dua sekerangkangan perempuan. Nanti apa kalau seumpama seorang alim sudah kawin, ah, habis sudah akan berkurang banyak. Ah, contohnya siapa? Ya Ustaz sendiri ya. Ustaz bukan orang alim, tapi Ustaz dulu banyak hafalannya. Ustaz hafal Zubat, Ustaz hafal Riyadus Salihin, Ustaz hafal Alfiya, Ustaz hafal 14 mutun yang diwajibkan dihafalkan di majelis Ustaz hafal semua. Dan insya Allah Ustaz mungkin dulu pada waktu itu itu Ustaz paling kuat hafalannya. Bahkan Ustaz baca Zubat itu satu jam seperempat tanpa lihat kitab tanpa salah. Dari sana kuatnya. Bayangkan setiap minggu Ustaz ulang. Setiap hari itu Ustaz ada pengulangan. Tapi subhanallah begitu Ustaz kawin, mulai Ustaz kawin sampai sekarang nggak pernah ulang. Nah, itu biar kalian tahu. Ah, kenapa? Sibuk. Sibuk apa pikirannya? gitu. Enggak fokus lagi seperti dulu. Nah, makanya nanti kalian tak sudah menjadi nenek-nenek tua. Ya. Ada nenek muda. <laughs> Eh, jadi kalau sudah jadi nenek-nenek, kamu kalian bakal menyesal. Kenapa? Kalian akan dapatkan waktu yang paling indah, yang paling menyenangkan waktu kamu di pondok. Jadi kalau tanya pada Ustaz, kapan waktu yang paling indah? Yang paling indah itu ketika kita belajar. Nah, sekarang sudah tidak ada sempat lagi. Kita mau belajar fokus, anak nah, nangis. Kita mau belajar fokus, ada tamu. Kita mau belajar fokus, ada saja pekerjaan rumah. Makanya kan Ustaz sampai sekarang belajar, belajar. Ustaz sampai sekarang kursus, walaupun kursus e, sendiri melalui online kadang-kadang melalui apa aplikasi kaset dan sebagainya kursus bahasa Inggris Ustaz ikuti kapan Ustaz kursusnya ya, malam-malam nah, jadi habis sholat tahajud di sini setengah empat Saya tunggu subuh itu Ustaz dengarkan Eh, apa aplikasi khusus pengajaran bahasa Inggris nah, untuk menambah. Nah, kenapa waktu itu? Kok nggak ada waktu yang lainnya? Kalau waktu yang lainnya pasti terganggu. Lalu dengan sedikit berhenti lagi, berhenti lagi. Nah, gitu. nah, jadi kalian masih kosong, waktunya itu masih kosong, kesempatan untuk mencari keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar, sangat luas, sangat lebar. Semuanya untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa. Kalau kalian itu beruntung menjadi orang yang banyak ilmunya, maka yang beruntung kamu sendiri, bukan siapa-siapa. Cuma orang lain itu terangkat derajatnya, orang tua kalian terangkat, keluarga kalian terangkat. Karena apa? Karena kalian. Tapi yang beruntung siapa? Kalian sendiri. Yang disebut siapa? Keluarganya. Ada orang alim yang disebut keluarganya? Ya orang alim itu. Siapa yang mengajar? Eh fulan, Gak ada keluarganya mengajar. Jadi yang kemuliaan dan keberuntungan itu yang mendapatkannya itu adalah dia sendiri. Kemudian Wa ilqa'ul qamal al-hayy al-arad. Ah, hati itu. Faham? Di antara hal yang menyebabkan banyak lupa itu ambil kutu dibuang begitu. Nah, itu itu di antara bikin lupa. Jadi artinya apa kalau dapat kutu ites. Nah, gitu dah. Faham? Ilmiahnya gimana? Wallahu a'lam. Ini dikatakan oleh ulama seperti itu. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya sampuan terus biar nggak ada kutunya. Kalau sudah ada kutunya, ya kita bersihkan karena kutu itu termasuk yang bisa menghilangkan kefokusan. Bagi fokus-fokus ini depannya gurunya begini <laughs> gara gara ku kutu. Nah, jadi akhirnya nggak fokus. Nah, jadi kalau orang mau belajar itu harus fokus walaupun kutu nggak boleh mengganggu. Nah, itu kalau belajar harus fokus. Jadi kutu pun nggak boleh mengganggu, nyamuk nggak boleh mengganggu. Jadi harus hindari nyamuk, hindari kutu, hindari eh, apa namanya di kasur tuh hmm, pinding dan lain sebagainya semua harus dihindari. Nah, jadi baru belajarnya itu akan akan sempurna. Tapi kalau semua belajarnya itu ditambah dengan sesuatu yang menyibukkan pikirannya, susah untuk kita mau fokus. Itu maksudnya. Wal hijama ala nukratil qafa. Nah, jangan sampai kita itu melakukan canduk pas di tengah sini. Ya, boleh sampai-sampai boleh, tapi kok di pas yang di tulang itu, jadi jangan itu termasuk yang bikin cepat lupa itu. silahkan di sini tombol boleh, pinggir boleh, sini boleh, tapi tengah-tengahnya itu itu katanya nggak boleh karena itu bisa menyebabkan eh, cepat lupa. Bahkan ada hadisnya katanya. Al hijamah fi hafratir ra'as turisun Nah, itu. Nah, menjadi nukroh. Nukroh itu di sini pas ada tulangnya itu, belakang ada tulangnya. Laki perempuan sama saja. Beda kalau di sini. sini ada laki-laki perempuan nggak ada ininya ya kan nah, kalau ada ininya biasanya laki-laki gitu. kalau nggak ada biasanya perempuan tapi kalau belakang semuanya ada pegang ada tulangnya nah, yang ada tulangnya itu itu di di hijama itu bikin cepat lupa katanya kemudian fatajan fatajannabuha kulluha fatajannibuha kullaha turisunisian turis nah, jadi hendaknya kita menghindari semua yang disebutkan itu karena itu semuanya akan menyebabkan orang cepat lu lupa. Jadi kesimpulannya bahwasanya ada hal-hal yang menguatkan hafalan kita, ada hal-hal yang juga menyebabkan kita cepat lu lupa. Nah, menguatkan hafalan ada perkara-perkaranya tadi kemarin-kemarin disebutkan sudah. Yang cepat merupakan hafalan, menghilangkan hafalan juga disebutkan. Cuma tinggal kitanya bagaimana? Kita menguatkan hafalan apa tidak? Apa sih orientasi, orientasi kita daripada hafalan? Orang yang punya hafalan yang kuat berarti orang yang mulia. Di atas rata-rata. Orang yang lebih utama daripada orang yang cepat lupa. Nah, oleh karena itu harus dijaga. Akal itu harus dijaga. Pikiran itu harus dijaga. Jadi semua yang diberikan Allah Ta'ala itu harus dijaga. Itulah eh, kesimpulan daripada apa yang telah kita pelajari. Semoga kita semua termasuk dia mempunyai hafalan yang kuat, pikiran yang kuat, pandangan yang cerdas, wawasan yang luas. Dan semoga kita semuanya termasuk yang menggunakan akalnya itu untuk kebaikan, kepintarannya itu untuk ridha Allah, untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita dibantu oleh Allah Taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan semoga kita semua termasuk yang diberikan kepintaran, kepiawaian di dalam mengolah kata-kata di dalam menyebarkan syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah kita, pelajaran kita, pengajaran kita, penulisan kita diterima oleh semua. Ala hadiniyah wa dan salihah wa ala mana wa sallallahu al-fatihah. Ya Rabbana tarabna